Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa ala Muhammadin abdika wa wa ala alihi wa ajma'in Qala al rahimahullah al-babu Bab yang kesembilan dalam masalah apa mengobati kepedihan musibah. <clears throat> Ungzuru ila musibati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah kepada musibah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah qad Rasulahu. Ya ini wawunya tidak betul, harusnya dihapus. اختار رسوله وخليله Muhammadan الله alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah memilih Rasul dia yang kekasih dia yaitu Muhammad shallallahu alaihi wasallam bi ba'dil masa'ib dengan beberapa musibah. liana labiha arfa darajat. Agar dengan itu Allah mencapai derajat yang tertinggi wa a'zamal manaqib dan ya. kedudukan yang paling agung wa a'lal manazil dan posisi yang paling tinggi wa waffaqahu liyakuna ala arwa'il amsal dan Allah memberikan taufik kepada kepada beliau untuk menjadi contoh yang paling indah arwah yang paling indah. Bisabril jamil di dalam kesabaran yang indah. Liyakuna ahsana uswatan ahsana uswatin li ummatihil marhumah. Agar menjadi contoh atau teladan yang paling bagus untuk umat beliau yang dirahmati ini. Qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pelajar yang bagus. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan pahala dan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan hari akhir. Ada buat orang yang ridho dengan dunia, maka dia tidak akan peduli dengan apakah ada sunnah dari Rasul ataukah tidak, ada contoh dari Rasul ataukah tidak. Karena mereka sukanya akan Akan mencontoh orang-orang kafir, meneladani gaya hidup orang kafir. Tapi orang yang mengharapkan Allah dan hari yang bahagia di hari kiamat, maka dia akan menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang terbaik. dan yang banyak mengingat Allah. apa jani Abu Nawfadil Abdul Fatah Ar-Raimi bikalimatin fisirah muhimmah. Saudara kita yang mulia Abdul Fatah Alimi Habibullah telah memberikan faedah adanya kalimat-kalimat di dalam sejarah yang penting. Wa ma'a syai'in min basil kalam. Aku akan mengaturnya kembali dengan beberapa perincian dan penjabaran pihak di dalam masalah ini Wahya ba'dul as'ilatil muhimmah. Dan dia itu adalah beberapa pertanyaan yang penting. Al-muta'alliqati bimasa'ibil insan. Yang terkait dengan musibah-musibah yang dialami seorang manusia. Al-awwal, hal faqatta ahada walidaik. Apakah engkau kehilangan salah seorang dari orang tuamu, kedua orang tuamu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasya'a yatimal abi wal um. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu tumbuh dalam keadaan kehilangan ayah dan ibunya. Beliau lahir sebelum eh, beliau lahir dalam keadaan ayah sudah meninggal. Kemudian dalam usia beberapa waktu sang ibu meninggal. Kemudian dua tahun setelah itu sang kakek meninggal. Kemudian beliau dirawat sampai besar oleh Abu Talib. Tentunya ini adalah kesedihan yang amat berat. Qala Allah Ta'ala li nabihi, sallallahu alaihi wasallam, "Alam yajidka yatiman fa'awa?" Bukankah Allah mendapati dirimu itu yatim, maka Allah menaungi engkau. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma qala ta'ala yu'addidu ni'amahu 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad." Salawatullahi wassalamuhu alaih. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, menghitung nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada hambanya dan utusannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati dirimu itu yatim? Lalu Allah menaungi engkau. Wadalika anna abahu tuwfi wa huwa fi wa huwa hamlun fi batni ummi. Yang demikian itu dikarenakan ayah beliau meninggal dalam keadaan beliau itu masih menjadi janin di perut sang ibu. Wakila ba'da'an wulid. Ada ulama yang mengatakan setelah dilahirkan. Alaihi salam. Suma tu'ufiyat ummuhu aminatu bintu wahab. Kemudian sang ibu yang masih memiliki darah apa darah ansor. Di samping juga darah Quraisy meninggal. Yaitu Aminah bintu Wahab. Walahu minal umri situ sini. ini berarti yang benar dalam keadaan usia beliau adalah enam tahun. Sumaka nabi kafar jatihi akil mutmalib. Kemudian beliau ada di ada di dalam pemeliharaan sang kakek yaitu Abdul Muttalib ila antumu fiya walau minal umur samani sini. Dalam keadaan usia beliau adalah 8 tahun. Berarti ini yang benar. Walaupun ada khilaf, tapi ini yang benar. Fakafalahu amuhu Abu Talib. Kemudian beliau dirawat oleh paman beliau yaitu Abu Talib. Dari sini kita lihat Rasulullah sejak kecil mengalami penderitaan karena kehilangan ayah, kehilangan ibu, kemudian kehilangan penopang yang berikutnya yaitu sang kakek. Asani, hal faqatta ada auladik? Apakah engkau kehilangan salah seorang dari anakmu? Ini juga kesedihan, tapi kita lihat bagaimana kondisi Rasulullah. Inna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tuwfi kullu auladihi fi hayati. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seluruh anak beliau itu meninggal dalam keadaan beliau masih hidup. Tentunya ini adalah penderitaan yang berat karena kita masih hidup dan kita lihat satu persatu anak kita meninggal. Ini adalah kesedihan yang berat. Bisna'i Fatimah radhiyallahu anha. Dengan perkecualian Fatimah Fatimah meninggal satu uh, apa? enam bulan setelah wafatnya Rasulullah. Tuwfiyat ba'dahu bi kali qalilah. Fatimah meninggal setelah Rasulullah beberapa bulan eh, sebentar. Yaitu enam bulan. Wa qad marrabina buka'u inda mauti samrati fuadi. Dan telah kita lewati tangisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya buah hati beliau yaitu Ibrahim anak Rasulullah dari siapa? dari Maria Al-Qibtiyah bersyahidah wafat Al-Qibtih bahkan Rasulullah juga menyaksikan wafatnya sang cucu sang cucu bagaimana akan kita sebutkan berikut ini wa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqal kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rasulu idja banatihi yadu kami sedang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau didatangi oleh utusan salah seorang dari anak wanita beliau yaitu ila beliha fil maut menjemput beliau untuk menghadiri uh, sang anak yaitu anak dari anak dari anak gadis anak wanita Rasulullah yang sudah sakaratul maut Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji ilaiha fa anna lillahi ma Walahu ma'akta wa kulla syai'in 'indahu bi ajalin Kembalilah engkau kepadanya dan kabari dia bahwasanya apa yang Allah ambil itu adalah milik Allah. Dan menjadi milik Allah juga apa yang dia berikan kepada kita. Dan segala sesuatu itu di sisinya sudah ada waktu yang telah ditetapkan, batas waktu yang telah ditetapkan. Famurha wal faltasir wal tahtasib. Maka perintahkan dia untuk bersabar dan mencari pahala dari Allah atas kematian sang anak. Fa'adati rasul Fa'adati rasul anha qad la lata'tiyannaha. Lalu sang putri tadi mengutus kembali rasul tersebut dan mengabarkan bahwasanya sang putri tadi telah bersumpah untuk Rasulullah mendatanginya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit. Wa qama ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal. Para sahabat ini ikut berangkat bersama Rasulullah SAW. Fajaka aswabiya ilaih. Eh, fajubi aswabiyu ilaih. Kemudian sang bayi tadi diserahkan kepada Rasulullah. Wa nafasuhu Eh, wan tapak nafsuhu oh, ini berarti nafas, bukan bukan nafas tapi nafas. Wa tapak tafaqa'u ka'annaha fi Dalam keadaan nafas sang anak ini sudah tersengal-sengal, tidak tidak lancar lagi nafasnya itu, seakan-akan dia itu adalah di di sebuah tempat shan. Eh, shan itu adalah tempat air. Fafadat ainah, maka berlinanglah air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala saat ia Rasulullah sahada, wahai Rasulullah, air mata apa ini? Kalhadi rahmatun jaalah Allah fi qulubi ibadih. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan di hati para hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama dan hanyalah Allah itu menyayangi dari kalangan hambanya orang-orang yang penyayang. Hadis muttafaqun alaih. Jadi rata-rata anak Rasulullah dan cucu meninggal pada waktu Rasulullah masih hidup. Kecuali siapa? Kecuali Fatimah dan dari cucunya adalah siapa? Al Hasan dan Al Husain sebagai penghibur Katakan sebagai raihanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghibur bagi Rasulullah. Asalis hal utuhin fi irdik apakah engkau pernah dituduh di dalam kehormatanmu ada orang yang mencoreng kehormatanmu hal ustuhinta bi aklik au khalqik apakah engkau pernah dituduh dalam masalah akalmu akalmu kurang atau bahkan engkau itu dituduh gila au khalqik atau mungkin dalam dalam bentuk badanmu ini kalau kalau eh, kalau buluk berarti akhlak maka kita lihat bagaimana kondisi Rasulullah Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuhima sihir. Sesungguhnya Rasulullah SAW dituduh beliau itu sebagai tukang sihir. Wal Sadiq dituduh bahwasanya beliau itu kasar, bahkan yang menuduh adalah pamannya sendiri. Wal junun dituduh sebagai orang yang gila. Wal tafriqin nas dituduh telah memecah belah manusia. Wal jauri fi taqsimil amwal wa ghairi dzalik. Dan beliau dituduh telah ada telah bersikap curang, tidak adil di dalam pembagian harta dan yang lain-lain. Tuduhan orang kawai. Wa syiddatu alami qalbi sallallahu alaihi wasallam tu'lam dan kerasnya rasa sakit hati Rasulullah SAW itu diketahui min qaulillahi ta'ala dari firman Allah ta'ala walaqad alau annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya hatimu itu telah menyempit jadami itu menyempit dikarenakan apa yang mereka ucapkan ini wajar hati manusia fasabbih bihamdi rabbik maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu wa kun minas sajidin dan hendaknya engkau itu bersama dengan orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Di dalam tafsir disebutkan bahwasanya di antara obat untuk menenteramkan hati dan untuk menghibur jiwa adalah apa? Kita banyak bertasbih, bertahmid dan kita banyak sholat dan apa kita memperbanyak ibadah kepada Allah Taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Falam yakurhullahu bil futur anil ibadah. Allah tidak memerintahkan beliau untuk menjadi malas beribadah. Terkadang orang kalau sedang diuji dan dituduh ini itu menjadi malas ibadah. Tapi justru Allah menyuruh beliau untuk memperbanyak ibadah. Baja'alaha syifaan. Bahkan Allah menjadikan ibadah itu sebagai obat. Waja'ban lahu ila yaumil liqa'ih. Ja'ban. Yang betul ada ada alifnya. Dan menjadikan itu sebagai kebiasaan beliau sampai hari perjumpaan dengan Allah. Berarti ini adalah obat yang bagus. Wa qad turima sallallahu alaihi wasallam fi irbi Dan ini juga amat menyakitkan Rasulullah SAW juga dituduh terkait dengan kehormatan istri beliau yaitu Aisyah. Radhiyallahu anha wa yuzi yu'zihi ada dan ini jelas menyakiti beliau dengan dengan gangguan yang paling keras. An Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah hadis itu yang panjang itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumin maka langsung pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri Fasta'zara min Abdullah bin Abi uh, Abdullah bin Ubay ibni Salul. Rasulullah SAW minta uzur kepada masyarakat ada para sahabat untuk membalas dan menghukum Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Kenapa setelah Ubay kemudian ibnunya dikasih alif? Karena Ubay itu nama ayah dia, Salul itu nama ibu dia. Jadi bukan nama kakek tapi nama ibu. Juga bukan nama nenek tapi nama ibu. Jadi boleh kita bilang Abdullah bin Salul Islam kepada ibunya. Kenapa? Karena yang paling banyak menyebarkan tujuan ini adalah Abdullah bin Ubay. Tetapi apa? Tetapi bayinannya agak susah. Tetapi apa? Semua mengarah ke dia. Makanya Rasulullah minta ujur kepada para sahabat, terutama yang dari kalangan Khazirat, untuk apa? Untuk menghukum Abdullah bin Ubay ini. Faqala Rasulullah SAW, Man ya'ziruni min rajulin balagoni azahu fi ahli siapakah yang mau memberiku uzur untuk menghukum seseorang yang sampai kepadaku gangguan dia di dalam keluargaku. Fawallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Maka demi Allah aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali baik. Kecuali kebaikan. Jelas Aisyah sebagaimana yang diucapkan oleh Zahirah. Zahirah termasuk wanita yang paling kenal Aisyah. Mengatakan apa? Inna hadzahabul ahmar. Yaitu adalah emas merah Aisyah itu. Ketika ditanya apa kekurangan yang Zolia ya tentang Aisyah dalam hadis ini juga mustafakun alaih, maka beliau mengatakan, aku tidak mendapati sedikit pun kejelekan pada dia kecuali dia masih seperti seorang gadis muda yang ketika dia memasak, terkadang dia penat lalu dia tertidur. Akhirnya adonannya ini didatangi oleh ayam dan dimakan ayam. Ini ada kekurangan dia. Berarti apa menunjukkan dia adalah wanita yang sangat bagus. Wafat zakaru rajulan dan mereka menyebutkan seorang pria, maksudnya adalah bahwasanya apa? Ada tujuan. Aisyah berbuat maksiat dengan pria ini, yaitu siapa? Sofwan ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu. Padahal justru Sofwan adalah menolong Aisyah yang tertinggal di jalan. Ma'alitu alaihi illa khaira. Aku tidak mengetahui tentang dia kecuali kebaikan. Wa makana yatubu ala ahli illa ma'i. Dia tidak pernah dia mengunjungi keluarga kecuali bersamaku. Mustafakun alaih. Sisi pendalilannya di sini adalah apa? Rasulullah sendiri diganggu, disakiti, kehormatan beliau percaya dengan istri beliau. Summa barra'aha Allah min fawqi sab'i samawat. Kemudian Allah membebaskan mensucikan Aisyah, mensucikan kehormatan Aisyah dari tujuh langit, dari atas tujuh langit. Fasarihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal Mukminun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mukminun bergembira. Ini setelah apa? Setelah satu bulan Waktu Allah Ta'ala menahan, menahan wahyu, menguji kaum muslimin pada waktu itu. ar hal anta matiyun. Ujian yang keempat. Apakah kamu memiliki hutang? Nah, kita lihat. Rasulullah juga punya hutang. Inna Rasulullah SAW mata wadir'uhu marhunatun inda Yahudi. Sesungguhnya Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju besi beliau itu menjadi marhunah, yaitu menjadi rohan, menjadi barang tebusan di salah seorang pedagang Yahudi. Padahal beliau adalah kepala negara ya, yang mendapatkan apa? Baitul Mal itu melimpah luar biasa. Tetapi ternyata Rasulullah sendiri kondisinya sangat kurang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Tuhufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu atau inda Yahudi di salafi nafwaan min syair. Muttafaqun alaih. Tapi ini kok nama muslim terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan baju besi beliau itu dijadikan sebagai tebusan. di salah seorang Yahudi dengan apa? Dengan 30 sok dari gandum. Kita 30 sok sedikit sekali. Tapi ini Rasulullah karena perlu maka baju besinya beliau gadaikan. Sampai beliau meninggal beliau belum sanggup untuk membayar hutang tersebut. Nanti yang membayarkan adalah dari keluarga beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. وليس دينه لمجرد التمتع ad الدنيوي ini bedanya Rasulullah dengan kebanyakan ahlu dunia bukanlah hutang beliau itu dikarenakan semata-mata beliau bersenang-senang dan bernikmat-nikmat dengan keduniaan bukan walakin li amrin la budda minhu tetapi karena suatu perkara yang harus yang wajib beliau tunaikan min nafaqati iyalih untuk apa? Untuk menangkai keluarga beliau seperti kes ini au yang bisa fi sabilillah azza wajal apa untuk jihad fi sabilillah seperti ketika waktu Mekah dalam keadaan senjata itu kurang akhirnya Rasulullah berutang kepada sebagian orang-orang Mekah itu kondisi Rasulullah bukan malah justru apa e, melakukan korupsi atau mengambil harta rakyat dan sebagainya bukan hendaknya kita semua mencontoh untuk diri kita sendiri dulu wa qad nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ul e, su'al adab min unatin bisababi dari Dan Rasulullah SAW telah tertimpa jeleknya adat dari sekelompok orang disebabkan ini yaitu apa? Karena beliau belum sanggup membayar hutang pada waktu itu. Bismillah. Fasabara ahsan. Maka beliau sabar dan justru membalas dengan yang lebih baik ketika beliau e, ada jalan untuk itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan naqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seseorang yang menuntut Rasulullah SAW membayar utang ini mana tafadhol. Kita Rasulullah SAW dia pergi yaitu membayar utang beliau. Fa'aghlazalahu. Maka orang orang ini bersikap kasar kepada Rasulullah. Bahkan dalam kebagian kias tentang masalah ini dia sampai mengatakan wah qadra. Alangkah pembohongnya kamu. Rasulullah disikapi dengan ucapan yang semacam itu. Fahamma bihi ashabu. Jangan baca fahima tapi fahamma maka para sahabat Rasulullah ingin memukul orang tadi. Bakal jauh, Pak inali bilang hati makalah. Rasulullah menyatakan, biarkan dia karena pemilik hak itu boleh bicara. Ini masya Allah sabarnya beliau. Bukan malah menyuruh pengawal untuk apa? Untuk memukuli orang ini, bukan. Wastaru lahu ba'iran wa'atuhu iya. Belilah untuk dia za'ir yaitu seekor onta jantan dan berikan pada dia. Yaitu Rasulullah bukan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Rasulullah hutang kepada salah seorang wanita muslimah untuk membayar membayar itu dulu membayarkan hutang tadi. Kalau para sahabat mengatakan la najidu illa afdala min sinni. Wahai Rasulullah kami tidak mendapati kecuali onta jantan yang lebih bagus daripada usia onta yang anda utang tadi. Kalau istaruhu wa a'tuhu iya. Enggak apa-apa beli saja dan berikan kepada orang itu fa khairahum ahsanuhum qada'a karena orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling bagus di dalam membayar hutang. Ini menunjukkan apa? Betapa tingginya akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Kemudian perbandingan yang kelima. Hal baqatikal hal fala tamliku quta yaumik. Apakah engkau mengalami kesempitan keuangan, kesempitan kondisi sampai engkau pun tidak memiliki makanan pokok untuk untuk harimu itu, makanan pokok dalam satu hari pun engkau tidak memiliki. Lihat bagaimana kondisi Rasulullah. Baitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taburu alaihi syuhurun lam yuqad fihi nar. Sesungguhnya rumah Rasulullah SAW itu melewati sekian bulan dalam keadaan tidak ada api yang dinyalakan karena tidak ada cara untuk untuk dimasak. An Urwah radhiyallahu rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha anha kanat taqul. Aisyah bercerita kepada keponakannya, Urwah adalah keponakan Aisyah. Wallahi ya bena ukhti, in kunna lananzuru ilal hilal. Demi Allah wahai anak dari saudariku, anak dari Asma. Sungguh kami itu in di sini bukan artinya tidak, tapi adalah in mukhatabah satila artinya inna. Sesungguhnya kami itu dulu melihat kepada bulan. Kumal hilal, kumal hilal. Menunjukkan apa? Sampai tiga bulan. Salah satu ah, salah satu akhir lah Sampai tiga hilal. Di syahrain. Dalam dua bulan. Oh, berarti adalah batas awal dan akhir dari bulan. Berarti dua bulan. Wa ma awqada fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah. Berarti bukan awqada ya, wa ma uqidu. Wa ma uqidu fi abiyati Rasulullah SAW. Nah, dan aku tidak menyalakan di rumah-rumah Rasulullah SAW api, yaitu tidak ada yang dipakai untuk dimasak. Fakultu ya kolak sama kana sama kana wahai bibiku. Lalu makanan apa yang dipakai untuk menghidupi kalian? Kolak al aswadan asamar wal ma yaitu dua benda hitam yaitu yaitu kurma dan air kalau zaman sekarang mungkin orang langsung demonstrasi, nggak puas sama pemerintah kalau makanya hanya seperti ini. Illa anahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya saja terkadang ada tetangga dari Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, wa karat lahum mana'ih dan mereka itu memiliki mana'ih karunia-karunia atau pinjaman-pinjaman. Ini manihat, artinya adalah pinjaman atau artinya adalah karunia. Seringkali manae maksudnya adalah apa? Adalah kambing yang kemudian kambing itu dipinjamkan kepada Rasulullah dan apa itu Rasulullah diizinkan untuk memerah kesutannya. Itu makna manihah. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqinahu. Maka mereka sering mengirimkan kambing tadi kepada Rasulullah SAW, mengirimkan sebagian dari susunya, kemudian kami berikan itu kepada Rasulullah untuk diminum. Ini kesederhanaan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al hadis alaih. Asadis Hal tapallak hal kori inda qaribatun. Tapallakta. Apakah salah seorang dari sanak kerabatmu itu bersikap kasar kepadamu? Rasulullah SAW eh apa nih? Bukan ya ini ya. Berarti kembali ke makna tolak, kembali ke makna tolak. Hal kapal lakot, nah ini yang betul. Hal kapal lakot inja batu Apakah salah seorang wanita dari kerabatmu itu ditolak? Karena ini juga apa? mencoreng keluarga, menghina keluarga kita. Kalau sampai anak gadis kita, eh, anak wanita kita atau kerabat wanita kita ditolak sama suaminya ini jelas mencoreng keluarga Rasulullah Tafarulakot Ibn Said Kedua anak wanita Rasulullah SAW ditolak Gara-gara apa? Mengikuti ajaran Rasulullah Orang Ibn Kathir Rahimahullah Wa Amma Ruqayyah Fakana qad tazawwajaha awalan Ibnu Ammiha Utbah Ibnu Abi Lahab Dulu Ruqayyah itu telah dinikahi oleh siapa? Oleh ibnu, oleh anak dari pamannya, yaitu Utbah bin Abi Lahab. Ini sebelum Rasulullah masuk sebelum eh, Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Sama saja wajah ustaha Umma Kulthum aku Utaibah ibnu Abilah sebagaimana saudarinya yaitu Ummu Kulthum dinikahi oleh saudara dari Utbah yaitu Utaibah ibnu Abilah. Summa tallaqahuma qabla dukhuli bihima. Kemudian dua lelaki tadi mentolak dua istri tersebut sebelum mereka masuk kepada dua istri ini. Kenapa? baghdatan fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka benci kepada Rasulullah SAW. Sina anzalallah kata kita Allah Taala menurunkan ayat ini sampai tiada abila biwatab selaka kedua tangan Abdullah dan celakalah dia. Kalau yang pertama tabba kecelakaan ini untuk tangannya, yang kedua tabba itu kecelakaan untuk dirinya. Ma'aguna anhumaluhu wa ma kasab tidak bermanfaat bagi dia harta dia dan apa yang dia upayakan. Masuk di dalamnya siapa? Anaknya. Karena anak adalah di biabi jadi upaya ayah. Saya telah rongza salah Dia akan masuk dan dibakar. Ya setelah itu masuk dan dibakar. Di dalam api yang memiliki jilatan. Lahat. Gejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hator Demikian pula istrinya akan masuk ke dalam neraka dan dia itu adalah sebagai latar khatam, membawa kayu bakar. Di biha hablum min masad. Di lehernya itu ada tali dari sabun untuk semakin memperkeram siksaan di dalam neraka. Kemudian setelah istri eh, setelah anak-anak beliau tadi diceraikan, fatazawwaja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Ruqayyah. Kemudian Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah. Wa ma'ahu ila ardil Habasyah. Kemudian Ruqayyah hijrah bersama Utsman bin Affan ke negeri Habasyah. Dan sebagian sahabat ketika masuk melihat kepada pasangan itu, ini masih awal-awal apa? Awal-awal Islam. Jadi awal-awal dakwah ya jadi belum ada kewajiban hijab dan sebagainya. Ketika ditanya bagaimana keluarga itu, dikatakan mereka adalah pasangan yang terbaik. Wa yuqal innahu awwalu man hajara ilaiha. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Uthman bin Affan adalah termasuk yang pertama hijrah ke Habasyah. Uthman raja'a ila Makkah. Kemudian keduanya pulang kembali ke Makkah. Kenapa? Karena ada berita bahwasanya orang-orang Mekah sudah masuk Islam, tapi itu adalah berita palsu. Ketika turunnya apa itu? Turunnya surat uh, surat apa itu Al-Balad. surat Al-Balad iya surat ya surat kalau nggak salah memang surat Al-Balad kemudian wahajara ilal Madinah kemudian setelah itu keduanya hijrah ke Madinah oh, bukan Al-Balad apa surat An-Najm iya surat An-Najm yang bagian akhirnya itu ada sujud ada sujud sujud apa namanya sujud tilawah itu wa waladatlahu ibnahu abdallah kemudian Rukayah melahirkan anak namanya Abdullah. Fabalagha kita ini Usianya sampai tujuh eh, sampai enam tahun si Abdullah ini karena qarahu pun di ainai samat. Ternyata ada seekor ayam jantan yang mematuk kedua mata Abdullah ini. Akhirnya Abdullahnya meninggal. Ini ujian yang menyedihkan. Wa bihi kana yukna awalan. Karena itulah Utsman di kunyahnya adalah apa? Abu Abdullah pertama kali. Tumaktana bibnihi Amr. Kemudian setelah itu beliau Kunyahnya adalah Amr, Abu Amr. Waktu Ruqyah wafat intakwa Rasulullah SAW di Badar. Kemudian rupiah meninggal ketika Rasulullah SAW menang di perang Badar. Karena memang rupiah sakit-sakitan dan Utsman tidak bisa ikut perang Badar karena apa itu merawat rupiah dan Rasulullah mengatakan Utsman mendapatkan pahala hadir perang Badar. Yaumal Furqan, hari perpisahan, perpisahan antara apa kebenaran dan kebatilan, pemisahan. Yauma takal jam'an, hari di mana dua pasukan itu bertemu. Wa lama anja al Bashir bin Nasr bil ilal Madinah. Nah, ketika pembawa berita gembira dengan kemenangan itu datang ke Madinah, wahwa Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu wajadahum fatsawaru ala fabrihat surat, Beliau mendapati mereka keluarga itu telah meratakan di atas kuburan Ruqayyah tadi surat tanah. Wa kana Utsman qad aqama 'alaiha yumriduha. Ya, yumriduha, maksudnya ditasdid. Utsman telah apa? Telah terus-menerus menyertai istrinya, merawat istrinya ketika sakit bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Rasulullah sallallahu wa daraba lahu bi sahmihi wa ajrih. Dan Rasulullah daraba, daraba jangan diartikan memukul, tetapi membagikan membagikan untuk dia bagian dia, yaitu saham. Bagian apa itu ghanimah perang badar wa ajrih yaitu apa pahalanya juga walamma raja'a zawjuhu bi ukhtiha ummi kulsum nah kala zawjuhu ini kembali oh, oh apa ini berarti wawunya kita tafsir walamma raja ketika Rasulullah SAW pulang dari badar zawajahu bi ukhtiha ummi kulsum aidon Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan saudarinya yaitu siapa Ummu Kulsum juga. Makanya dijuluki apa? Walihada kana yuqal lahu lain. Dijuluki pemilik dua cahaya. Tsumma matat indahu fi Sya'ban Kemudian Ummu Kulsum juga meninggal pada tahun yang ke-9 di bulan Sya'ban. Berarti kurang lebih mereka uh, usia pernikahan mereka berapa ya? dua eh, sembilan dikurangi dua berapa? Tujuh tahun. Pernikahannya selama kurang lebih tujuh tahun. Walang talib lahu syai'a dan dan Ummu Kulsum tidak melahirkan satu orang pun untuk Utsman. Memang kehidupan yang bahagia adalah di surga. Dunia memang penuh dengan ujian. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat indi salisa la zawwajtuha Utsman." Seandainya aku punya anak yang ketiga, niscaya aku akan menikahkan dia dengan Utsman. Wa fi riwayah qala Rasulullah SAW, "Lau kutna asyara seandainya para anak-anak wanitaku itu ada 10 lazarat kuhuna Utsman, misalnya semuanya akan aku nikahkan kepada Utsman." Tentunya bukan sekaligus. Tapi maksudnya adalah apa? Ya kalau meninggal terus seperti itu untuk menghibur Utsman. Dan memang kemuliaan karena Utsman adalah orang terbaik yang ketiga dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya di sini apa? Memang ujian Rasulullah itu berat maka kita ujian kita ini belum seberapa. Masih banyak sudut pandang yang akan kita lewati besok malam insya Allah. Wallahu taala. Selesai dari bidara wanita ya.